Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Lumatul I'tiqad yang disyarah oleh Syekh Al-Alama Shalih Al-Fauzan Asbahullah. Perhatikan baik-baik yang punya kitabnya. Kemarin setelah disebutkan mengenai keadaan orang yang bertanya kepada Imam Malik Pertanyaan mengenai apa kemarin kaifiyah, kaifiyatul istiwa hingga beliau marah Eh, akhirnya orang tersebut diusir dari majelisnya. Kemudian berikutnya halaman 91 bagian bawah, halaman 91 bagian bawah yang cetakan anak pegang ini. As-su'alu lahu hudud. Pertanyaan itu punya batasan. Awal yang punya kitabnya simak ya. As-su'alu lahu hududun. Jadi pertanyaan itu memiliki batasan. Makulu syai'in yus'al anhu. Tidak segala tidak setiap sesuatu ditanyakan. Jadi jangan, jangan setiap sesuatu tanyakan. Pertanyaan itu ada batasannya. Jangan setiap sesuatu langsung ditanyakan. Cek dulu, ada apa edahnya gitu loh. Nah, inna yus'al al ma ashkala mimma yahtajuhun nas min umuri ibaratin. Kata beliau, hanya saja yang ditanyakan itu kalau ada iskal. Ada permasalahan yang memang dibutuhkan oleh manusia dari apa? berupa perkara-perkara ibadah mereka. Baru tanyakan wa umuri muamalatihim dan perkara-perkara muamalah mereka seperti jual beli, transaksi dagang bagaimana, akad nikah bagaimana, ijab kabul bagaimana. Jadi itu ada pentingnya, tapi kalau perkara-perkara yang enggak penting jangan tanyakan. Ini nanya ke kaifiyah orang ini. Eh, ya Abu Abdullah, kapan istawa? katanya. Nanya ke kaifiyah. Penting enggak nanya ke kaifiyah? Enggak penting, yang paling terpenting mengiman ya Allah taala beristiwa selesai. Malah nanya ke nya bagaimana bentuknya istiwanya? sama Imam Malik dimarahin. Kemudian diusir dari majelisnya, kan itu. Lihat lagi, perhatikan baik-baik. As-su'alu an hadil an hadza mahmud. Masya Allah. Kalau bertanya tentang hal seperti ini, pertanyaan tentang hal seperti ini, maksudnya pertanyaan apa tadi? Masalah ibadah, masalah muamalah, itu terpuji. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul ilm. Ahlul dzikri itu ahlul ilm Apabila kalian tidak mengetahui. Berarti ini kaidahnya ini dalam ayat yang mulia ini kalau kita nggak tahu tanya gitu loh. Paham ya? Nah, lah kalau udah tahu bagaimana? Hukum asalnya nggak perlu tanya kalau udah tahu. Kecuali dalam dalam bab apa? takdir memperkuat saja. Seperti nah kalau fikum kisah siapa? Nah kalau fikum misal Nabi Musa alaihissalam, ya kan? Nah, dan juga kisah-kisah yang lain mengenai ketika diperlihatkan Allah Subhanahu meminta untuk diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanda-tanda kebesarannya atau misalnya bukan karena beliau ragu bukan. Bukan karena beliau enggak tahu, beliau tahu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum tapi apa? Dalam rangka untuk nah memperkuat nah, memperkuat dan juga enam takkid dan mimpi takkid enggak masalah. Tapi wa illa pada asalnya kalau sudah tahu enggak perlu bertanya. Amma su'alu 'anil akhalid ada pun pertanyaan-pertanyaan tentang apa? Akhoni perkara-perkara yang bikin apa? Orang terkeliru, orang bingung, orang bimbang. Nah, kata beliau wa anil asya'alati la hajata lin biha dan pertanyaan yang eh, terhadap perkara-perkara yang manusia enggak butuh padanya. Eh, pertanyaan yang enggak penting maksudnya Wa inna hiya min bab takalluf. Itu semua termasuk bab takalluf. Apa takalluf? Membebankan diri. Para sahabat enggak pernah nanya. Pernah enggak Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana istimewanya Allah taala?" Pernah enggak nanya gitu? Enggak pernah lah Abu Bakar wala Umar wala Us wala Na'am Utsman wala Ali. Generasi berikutnya, Muhammad bin Sirin, tabi'in, pernah enggak dinukilkan beliau mengatakan bertanya kepada sahabat sahabat Abu Hurairah misalkan, "Ya Abu Hurairah, kaifa istimewa?" Pernah enggak nanya gitu? Enggak pernah. Berarti menanyakan perkara yang apa? Yang mereka membebankan diri. Takalluf, takalluf haram. Paham ya? Takalluf jangan sampai terjadi. La yukallifullahu nafsan illa mus'aha. Allah taala tidak membebankan suatu jiwa kecuali yang dia upayakan, kecuali yang dia mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semuanya kepada Allah semampu kalian. Jadi jangan merasa takalluf. takaluf perkara yang diharamkan. Paham ya? Suatu ketika misalkan antum megang dakwah ya, kemudian nggak punya dana, nggak uang, jangan membangun diri langsung bangun masjid. Eh, kenapa? Nanti kalau bangun masjid atau nggak punya dana, nggak persiapan, ujung-ujungnya minta, nah, itu bahaya. Paham ya? Ujung-ujungnya menggunakan apa? Mencari donasi, mencari sumbangan, penggalangan dana, nyodorkan proposal karena dia nggak mampu sejak awalnya tapi takalluf. Paham ya? Nanti kalau kita nggak punya masjid bagaimana Ustaz dakwahnya? Semampunya dakwah itu nggak harus di masjid. Ladang dakwah itu luas. Kalau nggak punya masjid misalkan, bisa di rumah. Bahkan bisa di halaman rumah, ya enggak? Di teras bisa enggak? Bisa. Intinya jangan takalluf. Banyak orang-orang hizbiyun yang mereka apa? Awal mulanya itu karena apa? Enggak mampu bangun gitu loh. Enggak mampu bangun. Wah, ini udah dapat pondasi yang mana-mana melanjutkan ini. Akhirnya menyodorkan apa? Proposal karena mau nyodorkan proposal nggak bisa-bisa, harus bikin yayasan. Akhirnya bikin yayasan itulah. Nam dakwah yang tidak benar. Takalluf. Paham ya? Yang ada itu keutamaan apa? Keutamaan bangun masjid yang mampu. Kalau nggak mampu jangan bangun masjid. Paham belum? Lafadznya kan jelas kan? Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun masjid untuk Allah, Allah telah bangunkan untuk dia rumah di surga itu kalau mampu. Kalau nggak mampu bagaimana? Nggak perlu takalluf. Eh, minta dana kemari, nyari sana kemari, kemudian untuk bangun masjid. Kalau mampu silahkan nggak mampu jangan. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Dikhawatirkan nanti justru minta-minta. Takalluf itu haram, nggak boleh. Ini lihat ini. Nah, ini termasuk bab takalluf menanyakan pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan. Bagaimana istimewanya Bagaimana tangannya? Bagaimana turunnya? itu semuanya jangan ditanyakan. Sampai-sampai Imam Malik mengatakan apa? As-su'alu anhu bid'atun. Ya kan? Pertanyaanmu tentang kaifiyah itu bid'ah. Hah? Pertanyaanmu tentang kaifiyah apa? Bid'ah. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Menunjukkan bahwasanya nah barakallahu fikum fidakumullah itu tidak diperkenankan. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak diperkenankan. Karena pertanyaan itu tidak ada di zaman para sahabat, tidak pula tabi'in, tidak pula atba'u tabi'in. Naam. Kita lihat berikutnya. Simak baik-baik. Wa isghalul waqti wa tadmil wa taswis 'ala nas Perbuatan tadi menanyakan pertanyaan tadi itu merupakan apa? Bentuk menghabis-habisi waktu. Dan juga penyesatan serta membuat bimbang manusia. Ya enggak? Orang udah paham, sudah jelas, dia malah nanya bagaimana istiwanya itu. Makanya di majelis tadi sama Imam Malik bin Anas diusir. Dikhawatirkan apa membuat orang yang lainnya ragu, membuat orang yang lainnya bimbang, diusir dari majelisnya. Nah, Masya Allah. fahadah soal muharram yajibul anhu. Pertanyaan ini haram. Wajib menahan diri darinya. Wa ta'ziru man yaf'alu Dan menghardik. takzir itu menghardik. Menghardik orang yang melakukan perbuatan ini. Faham maksudnya ya? Jadi yang wajib bagaimana yang wajib? Mengimani. Paham ya? Dan juga menyebutkan makna. Yang haram mana yang haram? Yang haram yang mana? Menanyakan apa tadi? Kaifiyah. Bentuknya, bagaimananya? Haram. Pahami baik-baik ya. Mempelajari ilmu asal sifat itu sebenarnya mudah tapi harus mencukupkan apa yang cukupkan para ulama. Jangan pernah berdalam-dalaman. Paham ya? Kalau berdalam-dalaman sampai mendalam sekali akhirnya dia bingung jangan cukup yang sesuai dengan dalil udah punya tangan punya tangan udah selesai makna tangan maknanya adalah tangannya yang hakiki yang layak bagi Allah Taala nggak usah mikirkan bagaimana bentuknya terus bagaimana turunnya nggak perlu itu semuanya takaluf itu semua apa bentuk takaluf yang haram naam kalau orang-orang takaluf itu apa balasannya apa dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu halaka al-mutanatti'un Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celakalah orang-orang yang menambahkan fikum berlebih-lebihan. at amuk berdalam-dalaman dalam keadaan yang para ulama tidak melakukannya. Kita lihat sini. Karena fa'ala Umar radhiyallahu anhu bis-sabigh. Nah, disebutkan ada yang mengatakan sabigh bin asal, ada yang mengatakan sabigh bin asal. Nah, intinya waktu itu sabigh bin asal atau sabigh bin asal ini Waktu itu bertanya pada Umar dengan pertanyaan mengenai perkara-perkara yang mutasyabih dalam Al-Qur'an. Akhirnya sama beliau dipukul sama Umar sampai berdarah itu ya, sampai bertobat intinya. Nah, karena menanyakan perkara yang tidak perlu gitu loh. Bayangkan itu. Kita lihat sebagaimana dilakukan oleh Umar Khattab anhu terhadap Sabir alladzi kana yas'al an asya' min mutashabihil Qur'an. Yang waktu itu Sabir ini bertanya kepada Umar Khattab tentang perkara-perkara yang mutasyabih yang sama dalam Al-Qur'an. Enggak perlu ditanyakan. Samar itu maksudnya bagaimana? Maksudnya perkara-perkara yang samar menurut sebagian orang atau samar secara global. Eh, dia nanyakan, akhirnya Umar marah. Karena perkara-perkara itu perkara yang tidak penting ditanyakan. Paham ya? Nanti ahdu tafsir atau mufassirun sudah jelaskan. Kan itu. Laisan nas bihaja ilahi karena manusia enggak butuh pada itu, pada perkara-perkara syabih. Mereka butuhnya muhkam. Yang mutasyabih dikembalikan pada muhkam. Selesai. Paham ya? Karena mutasyabih itu seringnya nisbi. Mutasyabih samar nisbi. Jadi enggak setiap orang itu menurut dia mutasyabih enggak kadang kala nisbi. Nisbi itu maksudnya bagaimana? Samar menurut sebagian orang, tapi jelas dan gamblang menurut sebagian yang lainnya. Paham belum? Contohnya antum ketika baca Al-Qur'an ada enggak Lafat-lafat yang tersamarkan maknanya? Enggak paham maknanya ada enggak? Ada. Tapi ahlu tafsir tahu mereka. Paham belum? Sehingga mutasyabihnya nisbi. Dinisbahkan kepada sebagian orang yang enggak paham, samar. Dinisbahkan kepada para ulama, para mufassirun, gamblang jelas. Makanya dalam ayat apa? nambar Allah fikum wa ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Berhentinya situ. Tidak ada yang mengetahui takwilannya, tafsirannya kecuali Allah Taala dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Siapa yang mendalam ilmunya? Para mufassirun. Ada juga yang mutasyabih yang sifatnya mutlak. Maksudnya mutlak bagaimana? Mutlak di hadapan manusia. Enggak tahu. Ahli tafsir pun juga enggak tahu. Seperti apa? Huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu enggak ada yang tahu. Mufassirun juga enggak jelaskan itu itu apa maknanya. Cuma huruf muqatta'ah itu ada. Alif lam mim. Sad misalkan, Nun, Qaf, eh, Yasin, Toha. Ada enggak para ulama ahlu sunnah menafsirkan Toha nama Rasulullah? Ada enggak? Ulama ahlu sunnah loh? Enggak ada. Yasin juga nama Rasulullah. Bukan. Enggak ada yang tahu kan? Itu semuanya huruf muqatta'ah yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menafsirkan Toha nama Rasulullah, Yasin juga untuk nama Rasulullah itu biasanya orang sufiah Nah, yang antum dengarkan selawatan mereka ingat-ingat kan? itu. Paham ya? Ala Toha Rasulullah alaihi yasin habibillah. Paham ya? Bukan Toha, bukan nama Rasulullah, Yasin juga bukan nama Rasulullah. Itu huruf muqatta'ah. Huruf-huruf yang muqatta'ah yang terputus dalam Al-Qur'an. Paham ya? Nah, dalam artian tidak tidak ada yang tahu maknanya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dikit lagi, perhatikan baik-baik. Fadharabahu Umar wa taradahu minal Madinah. Akhirnya Umar memukul dia dan mengusir dia dari kota Madinah. Masya Allah. Naam. Fahaula'il ladzina yas'aluna misla hadhil as'ilah. Maka mereka-mereka itu orang-orang yang menanyakan seperti pertanyaan ini. Allati la hajar linas ilaiha. Yang manusia enggak butuh pada pertanyaan tersebut. Atau pada perkara tersebut. Autusnan. Autusawwash aqaidahum. Atau justru pertanyaan tadi itu membuat apa? Membuat ragu atau membuat bingung eh, atau membuat rancau akidah-akidah mereka au tusakkihu au tusakkikuhum fi umuridihim fi dinihim atau apa membuat ragu membuat bimbang mereka dalam perkara agama mereka haula yajibu an yuqifu 'inda haddihim mereka-mereka itu wajib dihentikan eh, sesuai sesuai batasan mereka dihentikan paham ya nah barakallahu fikum dihentikan Wal Imam Malik rahimahullah taala tarada hadzal rajul min halqatihi. Ingat-ingat ya, halqah halaqah kemarin? Halqah. Kalau halaqah apa kemana artinya halaqah? Tukang cukur. Halaqah tukang cukur. Jamak dari apa halaqah? Halikun, kafirun, kafara, fajirun, fajara. Kemudian apa lagi? Na barakallahu fikum. Halikun halaqah. Sangat Wazennya. Kafir kafarah. Apalagi tadi fasik fasaqah, halik halakoh mengucapkannya jangan halakoh tapi halqah, halqatul Quran. Halqatul ilm. Kalau jamak baru halaqatul. Jamak mansalin. Tapi kalau mufrad dengan halakoh bikin halakoh yuk. Bikin apa berarti artinya? Bikin tukang cukur. Paham ya? Itu kalau diluruskan secara bahasa seperti itu. Seperti apa contohnya orang yang kadang kepleset keliru mengucapkannya? Allahu yusmik. Apa artinya Allah yusmik? Yang benar apa yang benar? Allahu yashfik. Allah yashfik ya akhi, amin. Benar. Tapi kalau dia mengucapkan Allah yusfik, Allah yusfik. Kalau dia bilang amin, wadah, keliru dah. Artinya Allah yusfik itu Allah yuhlikuk. Semoga Allah telah membinasakan kamu, malah bilang amin. Mirip kan? Yusfik yasfik. Beda. Beda apa? Beda sedikit saja, tipis perbedaannya. Tapi ternyata maknanya bahaya gitu loh. Allah yusfik. Amin. Allah yusfik wal amin. Allah yusfik dengan amin. Yusfik itu semoga Allah telah membinasakan kamu. Paham ya? Itu termasuk nah pentingnya belajar bahasa Arab biar tahu apa? Biar tahu makna-makna yang benar. Jangan sampai keliru ya. Karena keliru artinya udah keliru itu. Nah, rusak. terlihat sini Wal Imam Malik rahimahullah tarada hadzal rajul min halqatihi ta'diban lahu. Imam Malik di sini di halqahnya, di majelis ta'limnya mengusir orang tadi karena memberikan adab bakat padanya. Wa himayatan li ilm dan untuk menjaga para santri, para pelajar situ min subhatihi wa tashkikatihi dari subhat-subhat orang tadi dan dari apa? Dari perkara-perkara yang meragukan yang dibikin orang tadi. Was sahabah lamma sa'alun nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil hilal Para sahabat yang waktu itu bertanya kepada Rasulullah tentang hilal, apa itu hilal? Tahu hilal itu kan? Bukan nama orang ya hilal ini ya. Ketika awal kali muncul bulannya hilal dulu. Nah itu. Saat itu para sahabat bertanya tentang hilal, limata yabdu sahiran, thumma yakbur thumma yakbur thumma yatakamal thumma yanqus. Kenapa hilal itu ketika awal kali muncul kecil, kemudian besar, kemudian besar, kemudian sempurna, kemudian berkurang? Paham belum? Seharusnya nggak perlu tanyakan itu ya seharusnya kan. Tapi waktu itu Rasulullah nah kalau para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang itu. Yang nah, saksikan hilal. Sempurnanya kapan biasanya? Tanggal berapa sempurnanya biasanya sempurnanya? Tanggal berapa? Awalnya awal kali muncul kecil, kecil, besar, besar, besar, besar. Nah, sempurnanya tanggal berapa? Sempurna bulat gitu. Hah? Jadi pertengahan 15. Paham ya? Kurang lebih 15, 14 15. 15 sudah jelas itu ya. Nah, seperti itu. Allah Jalla wa Ala ajabahum langsung menjawab Allah Taala langsung ini. Yang ditanya Rasulullah tapi menjawab Allah Subhanahu wa taala. Nah, bi ghairi ma sa'alu anhu. Nah, barakallahu fikum. Tapi jawabannya tidak seperti apa yang mereka tanyakan. Paham belum? Mereka tanyanya apa tadi? Kenapa hilal itu awal muncul kecil, kemudian besar, kemudian besar kemudian apa? Berku, kemudian sempurna kemudian berkurang kenapa? Nah, pertanyaan itu tapi dijawab Allah taala dengan jawaban yang lain yang tidak seperti yang mereka tanyakan. Karena pertanyaan itu enggak penting. Ya enggak penting enggak kira-kira? Antum tahu sebabnya kenapa? Enggak penting kan? Nah, dijawab Allah taala dengan, dengan jawaban yang lain. Yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu nas wal hajj, ya kan? Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Katakanlah hilal itu adalah adalah waktu-waktu untuk manusia dan juga untuk apa? Nah, barakallahu fikum untuk apa? Amalan haji. Paham ya? Untuk menentukan bulan bulan apa, paham ya? Tanggal berapa, seperti itu. Hum sa'alu an haqiqatiha wa huwa subhanahu ajabahum an wawaidiha. Mereka bertanya tentang hakikat hilal, hakikat hilal mereka tanyakan. Sedangkan Allah Taala menjawab dengan apa? Menjawab dengan jawaban tentang faedah hilal, keutamaan hilal bukan hakikat hilalnya. Paham belum? Pertanyaannya tentang hakikat hilal. Hilal itu kenapa ya? Ke awal kali muncul kecil, besar, besar, besar, sempurna, mengecil lagi. Itu ada dijawab. Allah Taala menjawab dengan apa? Faedah keutamaan hilal untuk apa gitu loh. Ternyata untuk apa? Untuk waktu manusia. Nah, barakallahu fikum dan ketika orang mau haji, lihat ah, ya, tanggal berapa, bulan apa itu. Disebut itu wa anna hadzal ladzi yanbaghi as dan inilah yang selayaknya sepantasnya ditanyakan, nanya tentang faedah hilal, bukan tentang hilalnya sendiri. Paham ya seperti itu ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Contoh yang lain apa? Eh, terbitnya matahari. Kenapa ya ketika awal terbit itu kelihatannya nah barakallahu fikum enggak terlalu panas, kemudian lama panas panas panas panas sampai apa? Ya, sampai pertengahan siang kemudian panas. Itu enggak tanyakan. Jawabnya apa? Jawabnya matahari termasuk salah satu tanda masuknya waktu salat. Itu jawabnya